Baik itu tauhidul ilm wal isbat maupun tauhidul talab wal qasdul iradah atau berbicara tentang al-amru wan nahi, perintah dan larangan yang itu merupakan hukukut tauhid wa mukammilatuh hak-hak tauhid dan penyempurna-penyempurna tauhid dan jika berbicara tentang ahlu tauhid pahala-pahala yang mereka dapatkan di dunia dan di akhirat serta berbicara tentang ahlu syirik hukuman-hukuman azab yang mereka rasakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah tauhid ini. Qala rahimahullahu taala قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جلسك التوحيد الذي جاءت به الرسل توحيد yang dengannya para rasul datang datang membawa tauhid ini ialah innama yatadammanu isbatal ilahiyyati lillahi wahda hanyalah mengandung penetapan al-ilahiyah sesembahan ini untuk Allah semata bi ayyashhada an la ilaha illahu di mana seseorang itu bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ya'budu illa iya. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa la yatawakkalu illa alaih. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah semata. Wala yuwali illa lahu. Dia tidak berwala memberikan loyalitas kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'adi illa fih. Dan juga dia tidak memusuhi orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala pula. Wa la ya'malu illa li ajlih dan juga dia tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini khanafitin azakumullah penegasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala tentang tauhid yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Dari mulai rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul dan nabi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menegaskan bahwasanya tauhid yang mereka bawa ialah tauhidul ibadah. Mengesahkan Allah dalam perkara ibadah mengesahkan Allah dalam perkara uluhiyah. Kenapa Ikhwan Azakumullah beliau memberikan penegasan yang seperti ini? Dikarenakan Ikhwan Azakumullah banyak di kalangan kaum muslimin kaum muslimin bahkan yang menamakan dirinya sebagai nubar Bahasa sekarang ialah kaum intelektualnya, kaum cendekiawannya. Mereka mengira, mereka meyakini bahwasanya puncak tauhid ialah isbatul khaliq menetapkan adanya pencipta untuk alam raya ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan dunia yang menciptakan alam raya ini yakni mereka meyakini bahwasanya puncak tauhid ialah tauhid ar-rububiyah Sehingga mereka yang Allah menafsirkan kalimat La ilaha illallah dengan penafsiran rububiyah. La khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Atau dengan bahasa mereka la mukhtari'a illallah. Tidak ada yang ikhtira' yang menciptakan alam raya ini, membuat alam raya ini. Kecuali Allah. Hakata ya kawan. Dan ini karena puncak keyakinan An-Nubbar tadi dari kalangan ahlu falsafah, dari kalangan ahlu kalam, dan juga khanafitin azakumullah dari kalangan sufi ya Orang-orang sufi. Sehingga di sini beliau rahimahullah taala perlu menerangkan bahwasanya tauhid yang diemban oleh para anbiya wal mursalin itu ialah tauhidul ibadah. Mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, dalam perkara uluhiyah. Yang itu semua kalau diyakini dan diamalkan maka sudah mengandung keyakinan rububiyah dan mengandung keyakinan asma sifat. Makanya belum menerangkan setelah itu. Setelah menyebutkan tauhid yang diemban oleh para anbiya wal mursalin, tauhidul ibadah, beliau mengatakan wa dzalika yatadhamman إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات yang demikian itu yakni tauhid al-uluhiyah ia yatadamman mengandung isbat ma asbatahu li menetapkan apa saja yang telah Allah tetapkan untuk dirinya minal asma'i was sifat dalam bentuk nama-nama dan sifat-sifatnya. Paham ya? Ini gambaran dari beliau. Tauhid yang dibawa oleh para nabi al-mursalin ialah tauhidul uluhiyah, al-ibadah. Kalau orang itu sudah meyakini tauhid satu ini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, itu secara otomatis tauhid tadi sudah mengandung tauhidul asma wa sifat menetapkan apa saja yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam bentuk nama-nama dan sifat-sifatnya dan juga mengandung keyakinan ar-rububiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam raya ini, yang mengaturnya dan yang memberi rezeki kepada penghuninya. Dari sini khanabitin azakumullah dan juga diambil dari sekian banyak ayat para ulama kita menetapkan sebuah kaidah azimah قاعده بسار دلم مسألة توحيد هي له توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم al uluhiyah. ini ya? Mereka mengatakan tauhid al-uluhiyah yatadammanu tauhid ar-rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perkara ibadah uluhiyah. Itu sudah mengandung bomban, mengandung tauhid rububiyah yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab rububiyah Apa maknanya ini? Maknanya ikhwan, kalau orang itu sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kemudian dia beribadahnya kepada Allah, meniadakan segala bentuk sesembahan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu artinya dia telah meyakini pula bahwasanya Allah yang menciptakan yang mengatur alam dunia ini dan yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya otomatis jadi bang nah mungkin dia beribadah kepada zat yang Enggak demikian sifatnya. Begitu. Sebaliknya, wa tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal ibadah atau tauhidul uluhiyah. Sementara tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan, Allah yang Eh, memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya itu belum cukup belum cukup tapi dia salzim mengandung konsekuensi mengandung keharusan tauhid al-uluhiyah keharusan untuk mengesahkan Allah dalam perkara uluhiyahnya mengesahkan Allah dalam perkara ibadah Paham ini? Kalau ada orang yang, yang meyakini, kalau kamu tanya sama dia, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan para nabi? Allah. Siapa yang menciptakan para wali? Allah. Siapa yang menciptakan para kanjeng? Allah. Siapa? Ila akhirnya. Dia pasti akan mengatakan siapa? Eh, eh, Allah. Kamu katakan sama dia, kalau kamu meyakini bahwasanya Allah taala yang menciptakan mereka semua, yang mengatur urusan mereka semua, yang memberi rezeki pada mereka semua, maka konsekuensinya seharusnya kamu itu mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Paham ya? Mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Begitu loh. Belumlah konsekuensinya. Kif, kamu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para wali. Artinya wali itu diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah. Ya kok kemudian kamu ibadahnya para kepada para wali? Loh kok kamu kok minta barokahnya kepada para wali? Loh kok kamu minta pesugihannya kepada para wali? Ngalah barokahnya kepada para wali. Minta jodoh kepada para wali. Loh kok bisa demikian? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kalian dan wali-wali kalian dan kanjeng-kanjeng kalian? Seharusnya kalau kamu kesehatan akalnya waras Ya seharusnya kamu itu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala semata, minta pesugihan juga dari Allah Subhanahu wa taala semata. kata ya. Itu namanya konsekuensinya. Dan ini karena fitina azakumullah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Taala mengingatkan kaum musyrikin Quraisy ketika itu tentang i'tiqad rububiyah Begitu mereka semiyakininya maka langsung tembak mereka. Kenapa kamu, kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah semata? Ini khanawitin azakumullah yang diinginkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita lihat. Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha هو ar-rahman rahim dan sesembahan kalian ialah sembahan yang satu tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah ar Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Rahmat. Rahman yang Maha Rahim. Sini khanabatina azakumullah. Dalam ayat ini disebutkan di awal ayat masalah apa ya, Pak? Masalah al-uluhiyah. Penegasan bahwasannya Allah lah satu-satunya sesembahan kita. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setelah itu Allah menerangkan Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Apa ini namanya? Al-Asma Sifat. Sehingga Al-Uluhiyah ya karena fitina asakumullah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah itu apa namanya mengandung penetapan terhadap nama-nama Asmaul Husna yang telah disebutkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indi su'alun kabir inda bi Ayyub. Nah, mana tablik Abi Ayyub ya. kitab Aywa. Lihat ayatnya. Coba tentang lihat saya aja. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian ialah semuanya satu. Pantah. Pada kalimat ini atau jumlah ini semua orang tahu dan meyakini Allah satu. Sesembahan kalian esa yaitu Allah semata. dapat Ayub. Apa fungsinya disebutkan kalimat La ilaha illahu Apa bukan kemudian tikrar Mengulang-ulang kalimat Paham Yang awal sudah disebutkan Demikian Wa ilahukum ilahun wahid Sudah kan? Lalu kenapa disebutkan lagi kalimat yang berikutnya? La ilaha illahu tidak ada semuanya berhak diibadahi kecuali Allah. Itu kan ada pengulangan ya. Mana yang sama kan? Ayo nah, iya, Pak. Jawabnya gimana ya Bayu Ada soal kebir. Ah Pak Yuk. Surah. Nah kan. Tadi mau tentang ini yang off. ini. Bahwa kita padahal tentang. Hendak, endak, sudah pergi. Hah? Ditakid. Untuk apa dibikin takkid seperti ini? Kalau di aflak langsung aja mengatakan La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ada isbat, ada nabi. Ada ablak. Lebih mantap. Sementara di ayat yang pertama, wa ilahukum ilahum wahid. Itu nggak ada nggak ada isbat, nggak ada nabi, semata-mata ikhbar. Hah. Pengen ablak-ablakan, sebagai sebagian mantap-mantapan ya ini kalimat la ilaha illahu apa takkitnya di sini Ada wabah dari kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Oh, sama takib bisa wabah Ada apa lagi, Pak? Sebelum banyak pergi juga. Hah? Ah, sabarkan supaya saya paham. Apa yang dibatasi ini? Jabarkan, jabarkan, biar saya paham. Yang dibatasi itu apa? Terus? Agar, lah. Masya Allah. Hal sama dengan Abdurrahman. Laban. Bisa? Mana Jawa Ya semua. Abu Bakar. Anda aku Bakar. Hah? Aywa, bahasa yang ini Pak Indri yang diinginkan. Aywa. Kalau semata-mata takkit penekanan bahwasanya Allah satu-satu sembahan kurang. Saya sebelumnya. Tapi takkitnya di sini karena fitina azakumullah ialah penekanan untuk meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? ini fungsinya untuk menolak anggapan adanya ilahiyat sesembahan-sesembahan yang sangat banyak. Hada huwa. Sehingga tegaskan di sini ketika menyebutkan ayat wa ilahukum ilahu wahid Allah mengatakan la ilaha illahu untuk menegaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya semuanya berhak diibadai dan tidak ada lagi itu apa namanya sembahan yang kedua atau ketiga atau yang lainnya tidak ada هذا هو وقال تعالى Allah wa ta'ala juga mengatakan La tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahun wahid fa iyaya Allah mengatakan dan kalian jangan menjadikan dua sembahan ilahain ini Kalian jangan menjadikan dua ilah. Innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah satu ilah saja. Iya ya farhabun, maka kepada kepadakulah kalian takut. Rasbah. Nah, ini juga demikian penetapan bahwasanya Tauhid yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin, tauhidul ibadah. Ada wabih. Wa qala ta'ala. Allah Ta'ala juga mengatakan. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada sembahan yang lain, La burhana lahu bihi. Tidak ada hujjah bagi dia pada bab tadi. Fa'innama hisabuhu anda rabbih. Dan sungguhnya hisab dia, perhitungan dia di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir itu. Ayat ini khanafitina azakumullah menerangkan tentang ancaman orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhum mukhalafahnya pemahaman sebaliknya tauhid yang diifatkan oleh para anbiya wal mursalin ialah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Sebab syirik yang dilarang ialah syirik ibadah. كلمة إله آخر ومن يدعو مع الله إله آخر هذا نكرة في سياق ماذا؟ Mana nahinya? Berarti nahi di sini. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ada isim nakirah fi siyaq asy-syarh. Isim nakirah pada konteks syarat. Mana isim syaratnya? Apa? Man. Mana fi'il syaratnya? Azam. Fi'il syaratnya mana? Iya dong. Jawabannya mana? Hmm. Jawabannya mana Yusuf? Jangan ngelamun Yusuf. Dari tadi jadi ngelamun nanti itu enggak. Polpen dipegang itu enggak gerak-gerak dari tadi ngapain Eh. Mana jawabannya? Fa inna namanya kaul jawab lama. paham ya sementara nakirah isim nakirah dalam bentuk siyaku syarat yang jatuh setelah kontak syarat mengandung faedah apa? Yuhidul umum. Yuhidul umum mengandung faidah umum. Sehingga semua ilah mencakup semua perkara. Baik itu malaikat, atau para nabi atau orang soleh atau para kanjeng atau para kiai atau jin batu pohon keramat kuburan dan semisalnya sehingga para siapa yang berdoa kepada mereka semua atau salah satunya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala la burhana bihi tidak akan ada hujah bagi dia dalam perbuatan tadi. Kalimat ini khanafatina asakumullah disebut oleh para ulama dengan istilah sifatun kasifah. Sifatun kasifah. Kalimat la burhana lahu fihi. Tidak ada hujah bagi dia. Kata mereka itu namanya sifatun kasifah, Sifat yang membongkar keadaan kaum musyrikin. Fungsinya li taubihil murad untuk memperjelas maksudnya. Apa artinya? Artinya setiap orang yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan pasti tidak punya hujah. Pasti dan pasti tidak punya argumentasi. Gitu loh. Ya. Paham ya? Sehingga nah kemudian barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada sembahan yang lain tidak punya yang dia tidak punya argumentasi padanya, maka demikian. Oh kalau begitu, kalau ada orang yang berdoa kepada para wali dan dia punya argumentasi, tidak apa-apa. Nggak demikian. Nggak demikian maknanya. Sehingga kalimat la burhana lahu bihi tidak ada hujah bagi dia diistilahkan dengan sifatun kasyifah. Sifat yang membongkar keadaan mereka. Maksudnya pasti orang yang berbuat demikian tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada argumentasinya. La mafhum lahu. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Paham ya? Paham? Mengertikan sifat kasyifah. Ah, هذا إذا لم ينفع كشفه النبي يا apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin ialah kufar. Kaum musyrikin orang-orang yang berbuat Kaum musyrikin, ahlu syirik, ialah kufar. Orang kafir mereka itu. Dari mana ya akhi? Ah. Ya, Wa ma yusyrikillahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kufurnya mana? Para siapa yang syirik kepada Allah maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ah, Ada keterangan kafirnya di sini. Hmm. Hada Ubaidullah. Singa Madura. Indaki Asli Ubaidullah. Perlu Madura itu sumre termasuk. Ah. Allah musta'an. Harus paham ini. Yang jagoan ziarah-ziarah itu Madura itu. Azharul. Hah? Mana? Ayat ini? Mana? Udah kelewat yang mana? Dari kalimat innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir itu. Yang mana? Itu yang pertama pasti. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar ada musyrikin, ada syirik. Di akhir ayat Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya nggak beruntung orang-orang kafir itu. Menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin ialah kufar. Apa ancamannya ikhwan? Ancamannya Allah mengatakan fa innama hisabuhu inda rabbih. Sesungguhnya perhitungan amalan dia di sisi roknya. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Sangat keras, Ikhwan. Hukumannya di sisi Allah. Itu keras ya, Pak. Supaya kamu mengetahui bagaimana kerasnya ancaman seperti ini, tak kasih pemahaman dekatnya. Di kalangan makhluk. Di kalangan makhluk. Misalkan ada seorang di pedesaan. Dia berbuat kriminal. Misalkan. Maling, kambingnya orang, wala maling ayamnya orang, wala dia apa namanya e, minum minuman keras dan semisalnya tangkap dia. Bayangan dia tingkat desa yang hukum aparatur desa kelas teri paham ya paling pol nanti di, apa namanya di datangkan ke kepala desanya, kemudian di apa namanya di eh, apa namanya ditanya-tanya, paling pol penjara desa. Ternyata begitu sampai ke kepala desa dia mengatakan sesungguhnya hukuman kamu itu nanti tergantung presiden. Nih, nih kan, aduh, lah ini. Ngertinya dia pak, besok. Ini tidak ternyata dialihkan kepada tertinggi, pimpinan tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Hukumannya kamu ini terserah presiden. Ini kan, waduh, mati. Kan ya? Ada manusia ya, Pak. Ada manusia. Walillahil masyarul a'la. Sehingga kalau kamu mendapati khanabitina Allah sebuah ayat yang menjelaskan hukuman suatu amalan atau seseorang dengan dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hadza dzambun azim dosa yang amat sangat besar hukuman yang sangat mengerikan fa inna ma hisabu inda rabbih hisab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Allah wa qala ta'ala Allah tabaraka wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain Was'al man arsalna min qablika min rusulina dan tanyalah kepada orang-orang yang telah kami utus sebelum kamu dari para rasul kami aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun apakah kalian menjadikan dari selain ar-rahman sesembahan-sesembahan yang mereka diibadai? Al-jawab tidak ada. Tidak ada satu orang pun di kalangan para ambiya wal mursalin yang mengatakan ini. Tidak ada. Qauluhu ucapan Allah ya ikhwan was'al man arsalnya. Siapa mereka ini ya ikhwan? Siapa mereka ini? Tanyalah. Tanyakan kepada orang-orang yang telah kami utus sebelum kamu dari para rasul kami. Man haula? Ah, man? Orang kufar. Hah? Kaum musyrikin. Nah. Hampir. Tapi bukan kaum musyrikin. Sekarang saya ingin saya tanyakan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada para mursalin, para rasul ataukah disuruh bertanya kepada umat-umat yang mana Allah taala mengutus para rasul kepada mereka? Apa bedanya? Nah, yang mana ya Faisal? Hah? umat-umat yang diutus Rasul kepada mereka. Agar nah, sakit. Hah? Tahu dari mana? Allah Baik ya Pak. Fi qaulan. Di sini karena fitina Allah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalimat was'al man arsalna min qablika min rusulina Diartikan oleh pendapat yang pertama ini, is'al rusulana. Is'al rusulana. Allazina iltaqaita bihim fil mi'raj. Is'al rusulana. Allazina iltaqaita bihim fil mi'raj. Yani kamu tanya kepada para rasul kami yang engkau jumpai mereka pada peristiwa Mi'raj. Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj naik ke langit, itu kan berpapasan dengan para ambiya musarin ya. Langit yang pertama ketemu dengan Nabi ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh. Itu berpapasan dengan para ambiya musarin. Ini yang pertama. Sehingga ayat ini perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau bertanya kepada para rasul tadi yang beliau jumpai pada peristiwa Mi'raj. Segitu. Tanya sama mereka, apa kalian menjadikan sembahan-sembahan selain Allah yang diibadahi? Tidak. Yang kedua, ayat ini dilaksirkan dengan makna is'al Man arsalna ilaihim. Is'al. Man arsalna ilaihim. Rusulana. Wahum ahlul kitab. Tanyakan kepada orang-orang yang kami telah mengutus para rasul kepada mereka. Ini kepada Mas'ud. Wahum ahli kitab. Yaitu ahli kitab. Tanyakan kepada ahli kitab. Yang mana kami telah mengutus para rasul kami kepada mereka. Wasawab. Yang kedua ya. Wasawab yang kedua dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah taala ghafarallah قال رحمه الله تعالى وأخبر عن كل نبي من dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dari masing-masing nabi dari nabi-nabi yang ada annahum ta'awun nasa bahwasanya mereka menyuruh umat manusia ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata, tidak harus sekutu baginya. Nah, ini disebutkan dalam surat dalam surat An-Nahl ya, ikhwan, ayat ke 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an wa wajtanibut tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka semua menyerukan u'budullah beribadalah kamu semua kepada Allah ibu ta'ud dan jauhilah ta'ud ta'ud itu dan juga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dakwah para anbiya wal mursalin. Allah menceritakan tentang masing-masing mereka menyatakan kepada kaumnya, "Ya kaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, U'budullah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada wabih. Waqala dan Allah juga menegaskan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah contoh yang baik pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau yakni tafsirnya walladzina ma'ahu ialah al-mursalun para rasul yang bersama dengan beliau idh qalu liqaumihim tatkala mereka mengucapkan kepada kaum mereka Inna bura'u minkum. Bahwasanya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum. Kami kufur dengan kalian. Kami mengingkari perbuatan kalian. Wabada bainana wa bainakum dan telah nampak pada telah nampak di antara kami dan di antara kalian al-adawatu wal baghdha abadan permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah sehingga kalian beriman kepada Allah semata ini karena fitina azakumullah sikap tegas yang diambil oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga para anbiya wal mursalin setelah beliau dalam mensikapi syirik dan ahlu syirik. Tidak ada kata-kata basa-basi. Tidak ada. Tapi tegas menyatakan tarok berlepas diri dari kesyirikan mereka. Berlepas diri dari ahlu syiriknya. Dan itu karena abadan selama-lamanya. Sampai mereka mau beriman kepada Allah semata. Hatta tu'minu billahi wahda. Ini karena bitin azakumullah. Yang kemudian diajarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kafirun. Tidak ada siapa-siapa. Hah? Tegas Allah mengatakan, Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada. Sehingga tidak ada istilah toleransi beragama kalau masing-masingnya tidak mau kembali kepada prinsip ini hatta tu'minu billahi wahdah hingga kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam ya Sehingga kaum muslimin itu izzah memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan, memiliki kewibawaan, tidak bisa diinjak-injak oleh umat-umat yang lainnya. Tidak bisa ditipu daya oleh umat-umat yang lainnya. Hah? Kalau kalian mau melakukan yang namanya toleransi dalam beragama. Boleh. Tapi ada syaratnya. Satu ini. Hatta tu'minu billahi wahda. Dan juga satu ayat yang telah kita bahas sebelumnya. ha? Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ila akhir ayat. Kasih, Pak. Wa qala 'anil musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang kaum musyrikin, "Innahum kanu" Sesungguhnya mereka dulu idza qila lahum bila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Yastakbirun mereka menunjukkan kesombongan mereka. Takabur. Yastakbirun. Wa yakulun. dan mereka mengatakan, "A latariku alihatina?" Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami Lishairim majnun untuk seorang tukang syair yang gila? Yani yang mereka maukan ialah الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم بريء منها sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari sifat yang seperti itu. Haga saya pak. Tahu maknanya kenapa belum membawakan ayat ini? Pada kaitan bab yang, yang, yang belum jelaskan. Bahwasanya tauhid yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin ialah tauhid uluhiyah Tahu kamu maksudnya kenapa belum, belum bawakan ayat ini? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna lataliku alihatina lisyairin majnun. Tahu maknanya Abu Utsman? Dari sisi mana isi bab beliau ini dengan ayat ini? Untuk menunjukkan bahwasanya tauhid yang dibawa oleh para anbiya al mursalin, tauhidul uluhiyah kalau yang sebelum-sebelumnya jelas wabah, gampang. Yang satu ini. Kenapa itu? Dari sisi mananya ya Bang Osman? Allahumma Dari sisi mananya? Itu kan mungkin secara bahasanya menampakkan penentangan umat-umat madu-madu yang ada. Nggak mau menerima dakwahnya mereka. Yang saya inginkan dari sisi mana? Beliau rahimahullah ta'ala berhujjah dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya tauhid yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin ialah tauhid al-uluhiyah. Nah, soal yujibu Abu Dhaqiyah. Enne ki akana badaki. Resi mana ya badaki. Acip. Resi mana yang hati ya? hati kamu terangkan. Isibatnya bentemia ini. Disuruh kepada apa? Untuk meninggalkan semangat mereka. Nolak lagi? Lah, hada wahid. Ada lagi yang lebih afdal daripada itu. Allah ya Allah zakia. Ada zakia di malak. Allah musta'an, Allah musta'an. Amin. Hilang kafe jargon-jargonnya ini. Ada yang singit-singit enggak? Ya, enggak ada. Aina sahal. Haiwan nindak-indak ya khana sahal. Singit dan mana sahal ya? Kita biasa di sini loh. Ngarepkan. Hai enggak? Dari sisi mana ini? Ya Allah ya khawatir. Terus. Apa ini terus? Hah? Duh, kenapa kau mereka sombong? Laba tahumuna haumal hima haulal hima sahabat jadi muter-muter di sekitar daerah yang diinginkan tapi musuh muter-muter tak belum masuk ke dalam arealnya ah. Ah. Allah musta'an Hada Abdul Waris Anda Di mana ya Abdul Waris Kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Dalam ayat ini, kenapa mereka sampai sombong? Kenapa mereka sampai menjuluki Rasul syairun majnun? Kenapa? Kepada itu. Kalau kamu bisa menjawab kenapanya ini, masuk kamu ke pintu gerbangnya tadi. <laughs> Ayo. Hmm. المستعان الله المستعان عندك يا ابو لقمان ايوه الان ابو لقمان pegang kuncinya dia langsung dibuka hakata ya dikarenakan mereka yang hanafidina azakumullah kaum musyrikin tahu betul makna kalimat la ilaha illallah tahu mereka Tahu konsekuensinya. Tahu mereka. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu artinya mereka harus mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah semata dan mereka harus meninggalkan segala bentuk sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita nasakumullah bahwasanya tauhid yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin itu tauhid Al-Uluhiyah. apa? Marah kaum musyrikinya. Ngerti mereka. Dibakal. Dimusnahkan semua bentuk berhala-berhala mereka. Sembahan-sembahan mereka. Ngerti mereka. Kalau mereka harus beribadah hanya kepada Allah semata. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yastakfirun. Tidak mau mereka. semua mereka dan mengatakan apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena tukang syair yang gila ini. Bukan dalam yang lainnya Allah mengatakan tentang mereka, "Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la ujab." Apakah dia menjadikan sekian banyak sembahan-sembahan yang ada itu? Cuma satu saja. Ini perkara yang aji, perkara yang aneh ini. Kenapa ini semuanya, kawan? Dikarenakan mereka mengerti betul makna la ilaha illallah. Ia mengandung konsep tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Dan kalau seandainya tauhid yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin itu ialah ar-rububiyah atau al-asma' sifat ini saya diingkari sama mereka. Itu kenapa ya Pak? Dikarenakan kaum musyrikin sudah yakin seyakin-yakinnya yakin yakinin bahwasanya Allah itu yang menciptakan mereka, yang ngasih rezeki mereka, yang mengatur semua, mereka yakin. Paham ya? Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna tauhid eh, ar-rububiyah, enggak ada yang menciptakan kecuali Allah atau dengan bahasa orang Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah. yang enggak bakal dihindari sama mereka. Sama dengan kegiatan kita orang kalau begitu. Maka dari sini, karena Allah beliau mengambil isbat hukum dari ayat ini. Naam. kalau hafal pelajaran kuasil arba yang kemarin, langsung nyantol jawabannya. Allah musta'an. Wahada fil Qur'an kathir dan yang demikian ini banyak dalam Al-Qur'an. Belum mengatakan saya itu. Walaisal muradu bit tauhid. Dan bukanlah yang dimaksud dengan tauhid di sini mujarrad tauhid ar-rububiyah, semata-mata tauhid ar-rububiyah. Wa huwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal 'alam, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan alam raya ini. Bukan itu yang namanya tauhid, bukan, kata beliau. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuh. Sebagaimana dikira oleh orang-orang yang mengiranya. Min Ahli kalam wat tasawuf dari kalangan ahli kalam dan at-tasawuf yakni orang-orang yang meyakini bahwa puncak tauhid ialah ar-rububiyah mereka itu ialah para cendekiawan, cendekiawan, kaum intelektual, intelektual dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan ahli kalam, dari kalangan ahli mantik. Dan juga as-sufiyah ya ikhwan. Orang sufiah juga demikian. Meyakini dengan keyakinan yang sama seperti ahli kitab. Nah, ciri khas mereka yang Nabi Tina ialah ketika mereka hendak mempelajari atau hid, ialah mereka harus membersihkan i'tiqad mereka. Harus putih polos. Paham? Jangan harus syak terlebih dahulu harus ragu terlebih dahulu. Agar ayah. Ah, ya Sudah ragu-ragu, polos, netral, baru kemudian dia mencari al-haq. Dia mencari tauhid. Saya apa tauhid? Dicari dengan teori-teori filsafatnya, dicari dengan argumentasi-argumentasi akalnya. Hah? Dicari segala rupa belajar buku ini, buku ini, perbandingan ini, ini terus sampai ada stres dianya. Paling pol ujung-ujungnya dia menyatakan memang nah, betul bahwasanya yang satu-satunya zat yang menciptakan alam raya ini ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Betul itu enggak salah. Ini kalau jalurnya lumayan agak sedikit lurus sedikit. Ini orang yang lumayan. Walaupun marah. Yang mengerikan Allah ketika dia memoloskan akidahnya tadi dengan syaknya dia tadi, kemudian dia salah jalur. Kemudian dalam penelitian dia, dia lebih merosihkan ya, dekat ateis. Ya kalah, Jadi ateis murni dia. Tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya pencipta. Ujung-ujungnya zandaqah kesidikan yang mana bikin asakumullah murtad dari agamanya. Ada harus khawatir. Paham ya? Kalau orang Mu'tazilah dengan bahasa yang lebih eh, diplomatis lagi. Dia mengatakan bahwasanya kewajiban pertama seorang mukallaf ialah nazar. Apa makna nazar itu jadi? Nazar siapa? Nazar siapa sih? Bingung Nazar siapa ya kamu? Musa? Ayo. Mereka mengatakan bahwa kewajiban yang pertama ialah melihat alam raya ini. Yang dari situ diharapkan dia bisa menetapkan siapa penciptanya. yakni al khalif Allah Subhanahu wa taala. Ah, Adapun orang-orang sufia ini khonafidina azakumullah. Orang-orang sufia ini ya memang mereka itu musyrikin, membawa syirik pada mereka, sumber kesyirikan pada mereka, bukan lagi membawa hisan. Sumber kebaikan tapi sumber kesyirikan ada pada mereka sehingga supaya syiriknya itu lestari, supaya syiriknya itu makmur dan terus jaya. Ya jangan sampai kemudian terjadi clash dengan apa namanya masyarakatnya sehingga mereka meyakini tauhid yang murni yang puncak ialah tauhid rububiyah sehingga apa ya Pak sehingga tidak menimbulkan kericuhan sehingga yang biasa sujud di kuburan dia ya sujud yang biasa ngalap barokah di sana yang ngalap barokah yang biasa pesugihan dia ya pesugihan yang biasa nangis-nangis di sana, dia nangis-nangis di sana. Yang kepingin nyari kambingnya hilang di sana, dia nyari di sana. Bahkan. Yang biasa berjalan quran di sana, berjalan di sana, Bahkan. Ada subjek. Kalau seandainya mereka terang-terangan menyatakan bahwasanya tauhid yang paling puncak ialah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, tidak boleh disembahkan kepada Allah, maka tidak boleh apa namanya sembah, eh, apa, menyembah kuburan atau menyembah para wali atau pohon-pohon keramat atau semisalnya kubar. Gak jadi kuburan nih Allah musta'an, Allah musta'an. Nah, kata Iwan. Wa subhanallah wa ya nabi bin azakumullah, keyakinan fal analisis sifat yang seperti ini ternyata digandrungi dengan sangat oleh New Sufia. Hmm? S G di sufiyah Gaya Baru. Siapa mereka itu hewan? Siapa mereka itu? Mereka adalah JKS Jamaah Kontor dan Selimut. Hah? Yaitu Jamaah Tablik. Ayolah. Akan ya, Mereka ini khanabitina asakumullah membriefing orang-orang yang masuk padanya. Kita membriefing ya. Bahasa yang pas apa? Mendoktrin. Nah, mendoktrin jamaahnya itu dengan satu kaidah tidak boleh menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang membuat atau yang menimbulkan adanya perpecahan atau perselisihan atau kericuhan. Sehingga ketika mereka berbicara masalah tauhid tidak disinggung sama sekali tauhidul uluhiyahnya. Tidak pula disinggung tentang tauhid asma sifatnya. Loh kenapa? Kalau kamu menyinggung tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah saja berarti nanti kaum muslimin kata mereka akan terpecah menjadi muwahhid dan musyrik. Hah? Ahli tauhid dan kuburi penyembah kubur. Kalau perpecahan bahaya ini. Nah, kalau kamu menyinggung tauhidul asma'i was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, khawatir mereka. Loh kenapa? Kalau kamu menyinggung masalah ini berarti nanti kaum muslimin akan terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Ahlus Sunnah. Pecah. Terus biye, bagaimana setelah itu? Nah, kalau begitu kamu bahas saja masalah-masalah. Pokoknya kaidahnya jangan sampai menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, jangan menimbulkan perkara ikhtilaf di kalangan mereka. Nah, terus tauhid apa yang dibahas? Tauhidur rububiyah. Sehingga mereka kalau menyampaikan tauhid kepada masyarakat yang meyakini keyakinan kita meyakini bahwasanya Allah taala yang menciptakan alam raya ini, Allah taala yang memberikan rezeki kepada kita semua, yang mengatur kita semua. Akibatnya ketika mereka memaknakan kalimat la ilaha illallah, mereka menafsirkannya dengan tafsir ar-rububiyah. La khaliqa wa la raziqa wa la illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang ngasih rezeki, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hadza KKS JT hadza. Hah? Jamaah kompor muslimu jamaah tabligh. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakadha ya. Masuk di sini kan tidak ada jamaah tabligh. Masa di sini sini jamaah tabligh memang anu dakwahnya ini keras masa nggak ada kelompoknya disikat kelompoknya oh no saya bilang nggak ada itu ada kalau di saya belum belum kelihatan kelompoknya belum kelihatan kalau pemikiran mungkin ada di Gresik itu ada eh? di kota itu ada ada ya iya malah di situ ada gembong, jamaah tasbihnya di situ. Allah musta'an. Ada ya, Pak. Siap. Perlu counter mereka itu. Dan jangan merembet ke Sidayu. Dan kalau merembet ke Sidayu, masjidnya kaum muslimin di sini, nanti jadi kemah. Penuh dengan kompor, penuh dengan wajan, dengan tutil, dengan selimut. Ayo, hati-hati kaum muslimin ya. Allah al-musta'an Allah al-musta'an hakada ya ikhwan miskin beliau mengatakan ya ikhwan wa yadhullu haula mereka-mereka ini mengira annahum idza asbatu dzalika bitalil bahwasanya mereka kalau menetapkan tauhid rububiyah itu dengan dalil dengan argumentasi faqad asbatu ghayat tauhid maka sungguh mereka telah menetapkan puncak tauhid kata mereka wa annahum idza syahidu hadza dan mereka meyakini bahwasanya mereka bila mereka menyaksikan masalah ini mempersaksikan masalah ini wa fanau fihi dan mereka telah fana dalamnya tenggelam dalam lautan rububiyah. Paham ya? Itu bahasa mereka. Tenggelam dalam lautan rububiyah. Berarti, fakat fanau fi ghayat tauhid. Mereka menyangka mereka sungguh telah tenggelam dalam dalam lautan tauhid. Hada Ada ya? pun fana, nanti insya Allah kita bahas pada pembahasan khusus ketika kita membahas insyaallah taala wa billahi taala wa taufiqih risalah atas muriah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sana dibahas tentang wasal al-fana. Nanti pembahasan sana ya insyaallah dirinci fana itu istilahnya orang-orang sufi dan mengandung tiga makna. Ada makna yang hak, ada makna yang batil. Insyaallah taala. Kalau ingin tahu isi ringkas, Anda bisa lihat dalam taklik eh, yang di bawah itu cetakan yang dua jilid, Dr. Al-Walid Al-Faryan. Di bawah itu sebutkan sama dia sedikit tentang masalah fana. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات sesungguhnya seorang ini kalau dia mengikrarkan apa yang yang e, menjadi hak Allah Taala berupa sifat-sifat, wanazahu an kulli ma yadanazahu an dan dia membersihkan mensucikan Allah Taala dari, dari segala sesuatu yang Allah bersuci daripadanya wa qarra bi annahu wahdahu khaliq kulli syai dan dia telah mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu lam yakun muwahhida kata beliau. Dia belum dikatakan sebagai seorang muwahhid. Artinya kalau dia hanya semata-mata meyakini rububiyah atau asma sifat, maka belum dikatakan sebagai ahli tauhid. Hatta yashhadu an la ilaha illallah sehingga dia bersaksi la ilaha illallah fa yuqirru bi anna Allah wahdahu al ilahul mustahiqul ibadah sehingga dia mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata dialah ilah Tuhan yang berhak diibadahi ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك dan dia الالتزام berkonsekuensi untuk beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya wal ilah wal ma'luhul ma'bud dan ilah itu maknanya ialah al ma'luh al ma'bud yang diibadai alladhi yastahiqul ibadah yang berhak untuk diibadai walaysa huwal ilah bima'na al qadir al khalq dan dia bukan ilah sembahan yang mengandung makna yang maha mampu untuk menciptakan. Faidah fasal al-mufassiru al-ilaha bila dasar mufassir al-tafsir menafsirkan kalimat ilah bi makna al-qadir al-ikhtira' dengan makna zat yang mampu untuk menciptakan wa taqada anna hadha wa khaswasil ilah dan dia meyakini bahwasanya perkara ini ialah sifat ilah yang paling khusus sifat ilahiyah paling khusus Wajah ja'ala isbata hada dan dia menjadikan penetapan masalah ini wal ghayah tauhid ialah puncak tauhid kama yaf'alu dzalika man yaf'alu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang melakukannya min mutakallim sifatiyah dari kalangan eh, orang-orang uh, yang berbicara tentang masalah sifat yakni orang-orang yang menetapkan sebagian sifat orang-orang yang menetapkan sebagian sifat dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Al-Kullabiyah. Wa huwa alladhi yaqulunahu an Abil Hasan wa atba'ih. Dan tauhid yang mereka ucapkan, yang mereka sandarkan kepada Abul Hasan, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Al-Basri, Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa atba'ihi dan para pengikutnya yakni al-asyairah. Kalau kalau dia karena bina'azakumullah meyakini ini semua, meyakini rubbia yang seperti ini saja, begitu maksudnya, lam ya'rif kepada tauhid, maka orang seperti itu belum mengenal hakikat tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalau dia memaknakan la ilaha illallah dengan makna rububiyah semata. Kenapa? Fa'inna musyrikil Arab kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'in. Sebab kaum musyrikin Arab mereka dulu mengikrarkan bahwasanya Allah semata yang menciptakan segala sesuatu. Wa kanu ma'ahada musyrikin dan mereka walaupun demikian keyakinannya masih dikatakan musyrik. yakni keyakinan semata-mata meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, yang ngasih rezeki, itu belum cukup untuk memasukkan seseorang dalam Islam. Belum cukup. Sampai dia mau bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bertauhid dengan tauhidul uluhiyah. Allah Ta'ala Allah mengatakan Wa ma أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ay fil rububiyah. Illa hum musyrikun ay fil uluhiyah. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, yakni beriman dengan rububiyah Allah, illa wahum musyrikun, melainkan mereka syirik, yakni syirik dalam perkara uluhiyah Allah. Yakni mereka kaum musyrikin, mereka ini khanabitin azakumullah, telah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka syirik dalam perkara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ifatun min salaf sebagian salaf mengatakan dan antaranya ikhwan Asy'abi wa Qatadah wa Ikrimah wa Jabir bin Zaid dan yang lainnya diriwayatkan oleh al-Imam Al-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad-sanad yang sahih sampai kepada mereka. Mereka mengatakan, Tas'aluhum. Kamu tanya sama kaum musyrikin. Man khalaqas samawati wal arba? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Saya kulun Allah. Mereka mengatakan Allah. Wa ya ya'buduna ghairah. Nah, mereka walaupun demikian masih juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hakada ikhwan. Ini semuanya bukti-bukti yang hendak beliau bawakan untuk menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin Quraisy ketika itu betul-betul meyakini rubi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah yang menciptakan misalnya Walaupun demikian, mereka masih dikatakan kafir, masih dikatakan musyrik, belum dikatakan muslim. Maka kalau menafsirkan tauhid yang dibawa oleh para anbiya ul mursalin dimaknakan dengan tauhid rububiyah, itu berarti belum cukup. Belum memasukkan orang ke dalam Islam. Sebab itu sama dengan keyakinan kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam dan insyaallah taala pada pembahasan berikutnya teruskan keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini masih berbicara tentang masalah uh, keadaan kaum musyrikin insyaallah taala pada kita masuk pada ayat yang pertama pada kitab tauhid alhamdulillahirabbil alamin